Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal alhamdulillah. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala wa man yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam Aku bersaksi bahwasanya Tidak ada sesembahan yang berhak disembah Dan diibadai kecuali Allah tidak ada sekutu baginya Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad Adalah hamba Allah Dan juga Rasulnya Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan Dan curahkan Kepada Rasulullah SAW Keluarga beliau Para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini insyaallah kita akan bersama-sama mempelajari poin yang kedua yaitu tentang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang kedua Di antara tiga pertanyaan Yang masing-masing dari kita Akan ditanya tentang tiga pertanyaan tersebut Akan ditanya Siapakah nabimu Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita mulai Dengan mengenal Kota Mekah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota Mekah ini adalah sebuah kota yang terletak di antara dua kota besar yang merupakan pusat perdagangan di zaman sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Sebelah selatan adalah kota Yaman atau negeri Yaman. Dan di sebelah utara adalah Syam. Kota Mekah berada di tengah-tengah antara negeri Yaman dengan negeri Syam. Di dalamnya ada rumah Allah Ka'bah al musharrafah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Ismail. Perintah dari Allah SWT kepada beliau berdua untuk membangun rumah Allah SWT. Kemudian Ismail alaihissalam menikah dengan seorang wanita dari kabilah Jurhum yang saat itu mereka banyak yang tinggal di kota Mekah. Akhirnya banyaknya banyaklah keturunan beliau yaitu keturunan Nabi Ismail alaihissalam di kota Mekah. Kemudian ketika pecah bendungan Ma'rib yang ada di Yaman datanglah Banu Khuza'ah Banu Khuza'ah datang ke kota Mekah dan merebut kekuasaan kota Mekah dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. maka anak keturunan Ismail berpencar kebanyakan dari mereka meninggalkan kota Mekah dan ting tidak tinggal di sana kecuali orang-orang Quraisy yang mereka adalah juga termasuk keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam pada abad yang kelima yaitu abad yang kelima miladi atau masehi salah seorang keturunan Nabi Ismail dan beliau adalah termasuk kakek Rasulullah SAW yaitu kakek yang keempat atau yang kelima yang bernama Kusai ibnu Kilab berhasil merebut kembali kekuasaan kota Mekah dari Banu Khuza'ah berhasil merebut kembali kekuasaan kota Mekah saat itu dari Banu Khuza'ah dan ini dikuatkan oleh kabilah-kabilah Arab saat itu dan semenjak saat itu keturunan Qusay mereka menjadi orang-orang yang disegani di antara orang-orang Arab karena Qusay memiliki jasa yang besar dan keluarga Qusay dan juga keturunannya memiliki kedudukan-kedudukan yang tinggi di antara orang-orang Arab saat itu termasuk di antaranya kakek yang kedua dari Rasulullah SAW yaitu Hashim bin Abdul Manaf demikian pula kakek beliau Abdul Muttalib paman beliau Abu Talib dan juga yang lain banyak di antara keluarga Rasulullah SAW dan juga keturunan Kusai yang mereka memegang peranan yang penting di dalam kota Mekah baik dari segi pemerintahan maupun dari segi keagamaan dan ini diakui oleh orang-orang Arab saat itu Adapun keadaan kota Mekah dilihat dari segi keagamaan maka perlu kita ketahui bahwasanya orang-orang Mekah awalnya dahulu mereka adalah pengikut agamanya Nabi Ibrahim mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam apa milahnya beliau apa agama, agama beliau agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail yang mereka adalah bapak dari orang-orang Arab saat itu agama mereka adalah tauhid yaitu agama Islam yang hanya mengisahkan Allah SWT di dalam beribadah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah SWT berfirman, "Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal ketika Allah menceritakan ucapan orang-orang Yahudi dan Nasrani di mana orang-orang Yahudi mengaku bahwasanya Ibrahim itu agamanya adalah Yahudi dan orang-orang Nasrani mengklaim bahwasanya Ibrahim agamanya adalah Nasara atau Nasrani. Maka Allah membantah ucapan mereka dengan mengatakan maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya. Tidaklah Ibrahim itu beragama Yahudi dan juga tidak beragama Nasrani. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam datang sebelum orang-orang Yahudi dan Nasrani dan datang sebelum turunnya Taurat dan Injil walakin kana hanifan akan tapi Ibrahim dahulu adalah orang yang hanif orang yang lurus yang meninggalkan kesyirikan musliman dan dia adalah seorang yang muslim beragama Islam dan makna dari Islam adalah menyerahkan diri al-istislamu lillah yaitu menyerahkan dirinya hanya kepada Allah dan tidak menyerahkan dirinya kepada selain Allah tidak bergantung kepada selain Allah tidak beribadah kepada selain Allah walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin dan tidaklah beliau yaitu Ibrahim termasuk orang-orang musyrikin ini adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga agamanya Nabi Ismail alaihissalam dan ini adalah agamanya orang-orang Arab dahulu sebelum mereka menyimpang dari agama ini. Karena waktu yang lama selama berabad-abad akhirnya lama-kelamaan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam semakin luntur di antara orang Arab. Sampai akhirnya datang seorang bernama Amr Ibnul Hay dan dia adalah termasuk Bani Khuza'ah yang mendatangkan berhala-berhala dari luar jazirah Arab mendatangkan berhala dari luar jazirah Arab kemudian membagi-bagikan berhala-berhala tersebut kepada orang-orang Arab yang datang ke kota Mekah. Karena saat itu setiap tahun mereka datang ke kota Mekah untuk melaksanakan haji. Karena haji ini adalah ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang saat itu masih tersisa. Amr bin Khuza'ah, Amr bin Luhai membagi-bagikan berhala ini kepada orang-orang Arab sehingga tersebarlah berhala-berhala tersebut di kabilah-kabilah Arab dan mulailah tersebar kesyirikan dan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak diajarkan oleh para nabi dan tidak diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW bersabda Ra'aitu Amr bin Luhay Al-Khuzai Yajurru qasbahu finnar Aku melihat Amr bin Luhay Al-Khuzai Menyeret ususnya di dalam neraka Balasan dari Allah SWT Bagi orang Yang mendatangkan berhala di Jazirah Arab Setelah mereka selama berabad-abad lamanya Hanya menyembah kepada Allah SWT semata Mulailah penyimpangan-penyimpangan itu terjadi Penyembahan Peribadatan kepada selain Allah Penyembahan kepada makhluk Ketergantungan kepada makhluk ini mulai tersebar di kalangan orang-orang Arab saat itu. Mulai mereka menyembah jin. Memberi makan kepada mereka, mentaati mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum." Dan mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah dari kalangan jin wa khalaqahum padahal Allah SWT yang telah menciptakan mereka dan Allah SWT menceritakan bagaimana penyembahan manusia saat itu kepada jin di dalam surat jin wa annahu kana rijalun minal insi nabi rijalim minal jinni fazaduhum rahaqa dan sesungguhnya ada sebagian manusia yang meminta perlindungan kepada sebagian dari jin mentaati mereka melakukan apa yang mereka perintah meninggalkan apa yang mereka larang fazaduhum rahaqa maka jin-jin tersebut semakin menambah ketakutan kepada mereka Semakin mereka taat kepada jin tersebut Maka jin tersebut semakin menambah ketakutan Dan ini tersebar saat itu Di kalangan orang-orang Quraisy Penyembahan terhadap jin Dan juga setan Ketika mereka melewati sebuah tempat yang mereka anggap itu angker, keramat, maka mereka berlindung kepada ketua jin yang ada di tempat tersebut. Berlindung kepada kepala jin dari gangguan anak buahnya. Tidak berlindung kepada Allah yang telah menciptakan jin-jin tersebut sebagaimana firman Allah kul a'udzu birabbin nas kul a'udzu kul a'udzu birabbil falaq akan tapi berlindung kepada ketua jin dari gangguan anak buahnya dan tersebar saat itu perdukunan hampir setiap desa itu ada dukun-dukun yang menjadi rujukan apabila terjadi musibah, terjadi masalah, maka mereka kembalinya kepada dukun-dukun tersebut. Dan dukun-dukun tersebut tidak lain yang mereka sembah adalah setan dan juga jin. Apabila terjadi masalah, maka mereka datang ke dukun, meminta pendapatnya, meminta solusi, Kemudian akhirnya dukun tersebut memberikan solusi Kamu harus menyembelih Satu ekor unta Dua ekor unta Kepada berhala ini dan berhala itu Dan ini Diketahui bagi orang Yang membaca Bagaimana keadaan zaman jahiliyah saat itu Dan di antara hal yang tersebar saat itu Hadirin sekalian Adalah apa yang dinamakan dengan tiarah Yaitu menganggap sial Nasib Hanya karena melihat atau mendengar sesuatu yang buruk Sebagian mereka Yaitu orang-orang jahiliyah Ketika mau keluar rumah atau bepergian berdagang maka mereka melepas burung apabila burung tersebut terbang ke kanan maka mereka berjalan dan apabila terbang ke kiri maka mereka menganggap ini adalah hari yang sial akhirnya mereka tidak berangkat atau tidak jadi keluar rumah dan ini yang dinamakan dengan tiarah yaitu menganggap sial dengan burung. Mereka tidak bertawakal kepada Allah swt Akan tetapi malah meyakini bahasanya mudarat dan juga manfaat ditandai dengan burung-burung tersebut. Dan Rasulullah SAW mengingkari hal ini ketika beliau diutus kepada mereka di antara sabda beliau SAW Wala tiarah Tidak ada yang dinamakan dengan tiarah Itu adalah hanya perasaan dan juga anggapan manusia Tidak memudarati, tidak mempengaruhi takdir Allah SWT Oleh karena itu beliau SAW mengatakan Inna tiarata wa tiwalata syirkun atau kama qala Rasulullah SAW Sesungguhnya tiarah yaitu menganggap sial dengan burung atau yang sejenisnya dan juga pelet itu adalah kesyirikan. Ini dari segi agama demikian parahnya keadaan orang-orang Arab saat itu. Sangat jauh dengan tuntunan, tuntunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai akhirnya mereka mengingkari adanya hari akhir Mengingkari bahasa manusia akan dibangkitkan Akan ditanya, akan dihisap Mereka meyakini bahwasanya para malaikat Adalah anak-anak perempuan Allah SWT Dan juga keyakinan-keyakinan yang lain Dari segi akhlak Mereka juga memiliki banyak kerusakan Perzinaan Pelacuran Minum minuman keras Pembunuhan Perang antar kabilah Oleh karena itu zaman mereka Dinamakan dengan zaman jahiliyah dan ini terjadi pada orang-orang Arab saat itu secara khusus dan juga dunia secara umum. Tidak ada agama saat itu yang bisa memberikan solusi yang terbaik bagi para pengikutnya. Agama Yahudi sudah dirubah, demikian pula agama Nasrani sudah masuk animisme di dalamnya Sehingga Allah SWT Berkenan Untuk memberikan rahmat dan kasih sayang Kepada umat manusia saat itu Rasulullah SAW bersabda Inna allaha nadhara ila ahli al-ard qatahum Arabahum wa ajamahum Illa baqaya min ahlil kitab Sungguhnya Allah SWT Melihat kepada penduduk bumi saat itu Dan durhaka atau murka kepada mereka Baik orang Arabnya maupun orang ajamnya Illa baqaya min ahlil kitab kecuali sisa-sisa dari orang-orang ahlul kitab Karena ada sebagian orang ahlul kitab Orang Yahudi dan juga Nasrani saat itu Yang mereka berada di atas fitrah Menyembah Allah SWT Dan menunggu kedatangan Nabi yang sudah Allah SWT kabarkan Di dalam kitab mereka Akhirnya Allah SWT Berkenan Untuk mengirim seorang Rasul Rasul yang terakhir Yang diutus ke permukaan bumi ini Yaitu Muhammad Ibn Abdullah Salah satu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah astafa kinanatan min waladi Ismail, wa astafa Quraisyan min kinanah. Sungguhnya Allah SWT telah memilih kinanah dari sekian banyak anak-anak Ismail. Anak Ismail banyak dan Allah memilih di antara anak-anak Ismail Kinanah dan memilih di antara Kinanah Quraisy wastafa min Quraisyin Bani Hashim Kemudian Allah SWT memilih Bani Hashim dari sekian banyak orang-orang Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Kemudian Allah SWT memilihku Yaitu memilih Rasulullah SAW Di antara orang-orang Bani Hashim Hadis ini sahih Diriwatkan oleh Imam Muslim rahimahullah Menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW Adalah pilihan Dari orang-orang yang terpilih Dan nasab beliau Adalah nasab yang paling mulia dan paling tinggi Beliau adalah Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Muttalib Ibn Hashim Ibn Abdi Manaf Ibn Qusay Ibn Kilab Dan beliau adalah termasuk keturunan Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan pada tahun gajah tahun 571 Masehi. Dinamakan tahun gajah karena pada tahun tersebut datang pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha untuk meruntuhkan Ka'bah rumah Allah Azza wa Jal yang kisahnya Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Fil kemudian Allah SWT menghancurkan pasukan tersebut dan mereka gagal untuk menghancurkan Ka'bah rumah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Quraisy akan tetapi mereka tidak mengambil pelajaran dari kisah ini dan terus-menerus mereka melakukan kesyirikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim karena bapak beliau yaitu Abdullah sudah meninggal dunia ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berada di dalam perut Aminah ibu beliau Setelah beliau lahir maka beliau sallallahu alaihi disusui oleh beberapa orang wanita di antaranya adalah Halimah seorang wanita yang berasal dari Taif dan Taif ini adalah sebuah kota yang berada di sebelah timur atau di sebelah tenggara kota Mekah yang jaraknya kurang lebih 75 km. Hidup di sana bersama keluarga Halimah selama 4 tahun. Kemudian pada tahun yang keempat atau ketika beliau berumur 4 tahun terjadilah sebuah kejadian yang membuat takut Halimah ketika Rasulullah SAW bermain bersama sebagian anak-anak saat itu Tiba-tiba datang seorang Dan dia adalah malaikat Jibril Yang membawa beliau Dan membelah dada beliau Kemudian mencuci Jantung beliau Dengan air zam-zam, Kemudian dikembalikan lagi dan kejadian tersebut dilihat oleh anak-anak yang saat itu bermain bersama Rasulullah SAW. Mereka pun segera berlari mendatangi Halimah dan mengabarkan bahwasanya Muhammad telah dibunuh. Muhammad telah dibunuh. Maka bergegaslah Halimah menuju ke sana Tapi beliau mendapatkan Muhammad dalam keadaan selamat meskipun wajah beliau saat itu sudah berubah. Akhirnya Halimah merasa takut dengan kejadian tersebut dan mengembalikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan ibunya. Sejak umur 4 tahun dikembalikan lagi kepada Aminah bintu Wahab ibu Rasulullah SAW Tinggal bersama Aminah Selama dua tahun Pada tahun ke-6 Aminah ibu beliau Mengajak Rasulullah SAW Menuju ke kota Madinah ini Karena Sebagian keluarga Aminah Banyak Yang tinggal di kota Madinah beliau ingin memperkenalkan putranya yaitu Muhammad kepada sebagian keluarganya yang ada di kota Madinah ini. Kemudian mereka pulang ke Mekah dan di dalam perjalanan Allah SWT mentakdirkan Aminah saat itu sakit dan meninggal dunia Akhirnya Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan bersama Ummu Aiman, pembantu beliau saat itu. Kemudian beliau SAW akhirnya diasuh sepeninggal ibunya oleh kakek, yaitu Abdul Muttalib, yang sangat sayang kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang memberikan nama dengan Muhammad adalah kakeknya. Dan Abdul Muttalib memiliki banyak anak laki-laki. Di antaranya adalah bapaknya Rasulullah SAW yaitu Abdullah, ada Hamzah, ada Abu Talib, ada Abu Lahab, ada Abbas, dan juga paman-paman yang lain. Tapi di antara anak-anak tersebut yang paling disayangi oleh Abdul Muthalib adalah Abdullah yaitu bapaknya Rasulullah SAW. Di antara anak-anak tersebut yang paling disayangi adalah Abdullah. Ketika Abdullah meninggal, maka kasih sayang Abdul Muthalib menurun kepada putra dari Abdullah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiduplah Rasulullah SAW bersama kakeknya selama dua tahun. Dari sejak umur enam tahun sampai umur delapan tahun. Akhirnya pada, pada umur ke-8 atau ketika beliau berumur 8 tahun meninggallah kakek beliau dan digantikan oleh Abu Talib saudara laki-laki dari bapaknya yaitu bapak Nabi Muhammad SAW yang juga sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada Muhammad demikian pula istrinya yaitu Fatimah bintu Asad istri dari Abu Talib mereka berdua yaitu Abu Talib dan istrinya menganggap Nabi Muhammad SAW seperti anaknya sendiri dan sangat cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau berkembang dan tumbuh menjadi seorang pemuda di rumah Abu Talib rumah yang sederhana dan Abu Talib meskipun dia adalah seorang pembesar kota Mekah tapi beliau bukan termasuk orang yang mampu bukan termasuk orang yang kaya beliau SAW hidup secara sederhana bersama Abu Talib dan juga istrinya dan juga keluarganya terkadang beliau menggembala untuk orang-orang Quraisy mengembala kambing untuk diberi upah. Dan kadang beliau diajak oleh Abu Talib berdagang keluar kota Mekah dan beliau berkembang dan tumbuh menjadi seorang pemuda yang soleh. Akan tapi beliau tidak seperti pemuda-pemuda yang lain. Selama hidup beliau Di tengah orang-orang jahiliyah saat itu Beliau tidak pernah menyembah berhala Dan tidak pernah bersujud Sekalipun Kepada berhala Jadi saat itu beliau masih di atas fitrah Berada di atas agama Bapaknya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan ada beberapa orang di antara orang-orang Quraisy saat itu yang mereka berada di atas agamanya Nabi Ibrahim. Beliau sama sekali tidak pernah bersujud kepada berhala, tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah berzina, tidak pernah berdusta, sehingga beliau dikenal di antara orang-orang Quraisy saat itu sebagai Al-Amin, yaitu orang yang bisa dipercaya. Ketika beliau berumur 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah. Setelah Khadijah radhiallahu anha yang saat itu adalah sebagai seorang wanita yang memiliki nasab yang tinggi di antara orang-orang Quraisy dan wanita yang terhormat dan kaya dan juga cerdas ketika dia melihat tentang akhlak Rasulullah SAW dan beliau adalah orang yang amanah ketika diamanai maka beliau akhirnya menikah dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW saat itu berumur 25 tahun akhirnya Rasulullah SAW setelah itu pindah dari rumah Abu Talib ke rumah Khadijah dan pernah terjadi sebuah kejadian orang-orang Quraisy saat itu ingin memperbaharui Ka'bah atau membangun kembali Ka'bah ketika akan meletakkan Hajar Aswad maka mereka berselisih dan masing-masing menganggap bahwasanya kabilahnya, sukunya adalah yang paling berhak untuk meletakkan hajar aswad tersebut. Akhirnya mereka bersepakat bahwasanya yang berhak adalah orang yang besok pertama kali datang ke Ka'bah. Setelah mereka tunggu, ternyata yang datang pertama kali adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan telah datang Al-Amin, telah datang Al-Amin. Dan semuanya bersepakat untuk menunjuk Rasulullah SAW sebagai orang yang meletakkan Hajar Aswad saat itu. Akhirnya Rasulullah SAW membentangkan kain Kemudian meletakkan Hajar Aswad di tengahnya Kemudian meminta supaya masing-masing dari kabilah mengirimkan utusan dan bersama-sama mengangkat Hajar Aswad tersebut menuju tempatnya. Ketika mendekat, barulah beliau SAW mengambil Hajar Aswad tersebut dan menaruhnya pada tempatnya. Semenjak saat itu, semakin harumlah nama Rasulullah SAW dan dikenal di kalangan orang-orang Quraisy sebagai Al-Amin yaitu orang yang terpercaya. Tidak pernah berdusta baik dalam keadaan guyon ataupun sungguh-sungguhan. Beliau SAW tidak pernah didengar berdusta atau berbohong di dalam ucapannya dan ini dikenal oleh orang-orang Quraisy saat itu dan beliau sallallahu alaihi karena beliau adalah pengikutnya agama Nabi Ibrahim alaihissalam maka beliau meninggalkan kesyirikan dan sering beliau menyendiri untuk beribadah kepada Allah Swt, meninggalkan kebiasaan kaumnya dan beliau sering datang ke gua Hira sebuah gua yang ada di kota Mekah atau di luar kota Mekah untuk bertahannuts. Dan jadi masuk dengan tahannuts adalah ta'abbud, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara millahnya Nabi Ibrahim atau dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu a'lam bagaimana caranya. Yang jelas saat itu beliau bertahannuth, berta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai akhirnya pada bulan Ramadan ketika beliau berumur 40 tahun ketika dalam keadaan tahannuf tersebut datanglah malaikat Jibril yang membawa wahyu yang pertama Yaitu surat Al-Alaq Ayat 1 sampai 5 Yang dimulai dengan firman Allah SWT Iqra' Bismi rabbikal ladzi khalaq Akhirnya beliau sallallahu Dengan demikian Sudah resmi Menjadi seorang Nabi Resmi menjadi seorang Nabi Dan beliau sebelumnya tidak pernah berangan-angan dan tidak mengenal apa itu yang dimaksud dengan kenabian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wakdzalika kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina." wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Allah berkata di sini, "Ma kunta tadri mal kitab walal iman." Dahulu kamu sebelumnya tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu keimanan. Menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan ibadah tersebut tidak terbetik di dalam beli, di dalam hati beliau keinginan untuk menjadi seorang nabi Karena memang kenabian Ini adalah pilihan Istifa dari Allah SWT Allahu yastafi minal malaikati rusulan Wa minan nas Allah SWT memilih Rasul-rasul dari para malaikat Dan juga dari kalangan manusia Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam resmi menjadi seorang nabi. Kemudian di antara ayat yang turun setelah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di atas adalah surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir ayat 1 sampai 7 yang isinya adalah perintah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memulai dakwah menyampaikan risalah agama Islam ini kepada manusia ya ayyuhal muddatsir wahai orang yang sedang berselimut Qum fa'andir Berdirilah kamu Bangunlah kamu Dan ingatkan manusia Warabbaka fakabbir Dan Tuhanmu Hendalah engkau Agungkan Yaitu dengan bertauhid Wathiyabaka fatahir Dan pakaianmu hendalah engkau bersihkan Maksudnya adalah amalan-amalanmu hendaklah engkau bersihkan dari kesyirikan warrujza fahjur dan berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah maka hendaklah engkau tinggalkan mulailah beliau berdakwah dan dakwah yang beliau lakukan saat itu selama tiga tahun yang pertama adalah dakwah secara sirriyah jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi karena keadaan saat itu tidak memungkinkan mereka menjelaskan dan terus terang di dalam dakwahnya. Beliau memulai dengan orang-orang yang terdekat istri beliau, sepupu beliau, teman dekat beliau yang kira-kira menurut beliau akan menerima dakwahnya yang selama ini beliau kenal Maka masuk Islamlah Khadijah Dan dia adalah wanita pertama yang masuk Islam Dan masuk Islamlah Ali bin Abi Talib Anak dari Abu Talib Sepupu dari Rasulullah SAW Yang saat itu berumur 10 tahun Dan Ali bin Abi Talib adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam dan dia adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki yang dewasa. Demikian pula masuk Islam Zaid ibnu Harithah di mana beliau adalah maula atau budak dari Rasulullah SAW dan dia adalah budak yang pertama masuk Islam dan juga orang-orang yang lain satu persatu mereka masuk Islam Rasulullah SAW mendakwai kepada mereka dan dakwah yang beliau serukan saat itu adalah supaya mereka menyembah kepada Allah semata dan menjauhi kesyirikan. Saat itu kita tahu tadi banyak kerusakan dari bidang akidah, akhlak, ada penyembahan terhadap selain Allah, ada keyakinan yang menyimpang ada yang minum minuman keras Ada yang berzina Membunuh anaknya Tapi di antara kerusakan-kerusakan tersebut Yang beliau dakwahkan Pertama kali adalah masalah tauhid Yaitu bagaimana mereka Meninggalkan sesembahan selain Allah Meninggalkan ketergantungan Kepada selain Allah sebelum beliau mengajak mereka untuk meninggalkan minuman keras, meninggalkan zina, meninggalkan pembunuhan. Yang pertama kali beliau tawarkan adalah tentang beliau dakwahkan adalah tentang tauhid ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau adalah termasuk pembesar Quraisy saat itu atau termasuk orang yang disegani di antara orang-orang Quraisy. Selain beliau sendiri adalah seorang Quraisy, beliau adalah seorang pedagang yang kaya raya, yang cerdas, bahkan beliau terkenal sebagai seorang yang ahli nasab, yaitu sangat mengetahui nasabnya orang-orang Quraisy dan mengetahui sejarahnya orang-orang Quraisy. Dan beliau adalah seorang yang dermawan. Sehingga di zaman jahiliyah orang-orang Quraisy biasa keluar masuk ke rumah beliau. Menanyakan tentang nasab mereka, sejarah Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam, maka beliau memanfaatkan kedudukan beliau ini untuk menawarkan Islam kepada orang-orang yang dekat dengan beliau. Masuk Islamlah orang-orang besar yang kita kenal seperti Uthman bin Affan, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha ibn Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam Ini adalah lima orang Di antara sekian banyak orang Yang masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq Dan kelima orang ini Termasuk sepuluh orang yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW Masuk ke dalam surga Dahulu Rasulullah SAW Pernah menyebutkan sepuluh orang disebutkan namanya satu persatu oleh beliau dan ke sepuluh orang inilah yang terkenal dengan al-asharatu al-mubasysyaruna bil jannah. Sepuluh orang yang dikabarkan masuk surga. Beliau SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa Uthman fil jannah wa Ali fil jannah kemudian menyebutkan nama orang yang lain. Lima orang diantaranya Itu masuk Islam Di tangan Abu Bakar As-Siddiq Dan pelajaran yang bisa kita ambil di sini bahwasanya seorang muslim Yang Allah berikan dia Kelebihan Memiliki kedudukan Memiliki kekayaan Maka adalah dia bisa memanfaatkan kedudukan dan juga kekayaan yang dia miliki untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena diharapkan dengan kedudukan yang dia miliki dan juga kekayaan tersebut ada orang yang mendapatkan hidayah masuk Islam sehingga dia juga mendapatkan pahalanya. Berlangsunglah dakwah syariah ini yang sembunyi-sembunyi selama tiga tahun. Kemudian setelah itu Allah SWT memerintahkan beliau untuk menjaharkan dakwahnya, yaitu untuk terang-terangan di dalam menyampaikan dakwah tauhid ini. Allah SWT berfirman Fasda' bima tu'mar arid anil musyrikin Hendaklah engkau terang-terangan dengan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah engkau dari orang-orang musyrikin. Mulailah beliau SAW mengumumkan dan terang-terangan di dalam dakwahnya dan hal yang pertama kali beliau lakukan saat itu adalah terang-terangan di dalam dakwah adalah mendakwai kaumnya sendiri atau keluarganya sendiri. Beliau kumpulkan Bani Abdul Manaf, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Beliau kumpulkan semuanya di bawah Bukit Sofa. Dikumpulkan semuanya di bawah Bukit Sofa. Sampai sebagian mereka yang saat itu tidak bisa hadir dia mengutus utusan atau mencari wakil untuk bisa mendatangi ajakan atau dakwah atau panggilan dari Rasulullah SAW saat itu. Panggilan Rasulullah SAW di dekat Bukit Sofa. Semuanya berkumpul. Kemudian beliau SAW naik ke atas Bukit Sofa dan beliau mengatakan Wahai kaumku Apa pendapat kalian Seandainya Aku mengabarkan bahwasanya di belakang bukit ini Ada sebuah pasukan Yang akan menyerang kalian Apakah kalian akan membenarkan ucapanku? Mereka mengatakan Ma jarrabna alaika kadiban Kami tidak pernah melihat engkau berdusta Kami tidak pernah melihat engkau berdusta Artinya seandainya engkau mengabarkan Dengan demikian itu Niscaya kami akan membenarkan Dan tidak ada di antara kami Yang akan mendustakan ucapanmu Setelah beliau SAW mendengarkan ucapan yang baik ini Dari kaumnya Maka beliau mengatakan Fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid Sesungguhnya aku wahai kaumku mengingatkan kepada kalian akan datangnya azab yang pedih mengajak mereka untuk beriman dengan hari akhir bahwasanya dunia ini bukan selama-lamanya akan ada di sana azab bin syadid azab yang sangat pedih di hari kiamat maka berdirilah Abu Lahab Kemudian dia mengatakan Alihada jama'atana Apakah karena hanya ini engkau mengumpulkan kami? Tabban laka sa'iral yaum Kemudian dia mengatakan kecelakaan bagi kamu wahai Muhammad Selama satu hari penuh Ucapan Abu Lahab ketika didakwa oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Allah SWT menurunkan ayat Al-Lahab atau surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabb dan seterusnya. Abu Lahab ini adalah paman Rasulullah SAW, saudara laki-laki dari Abdullah dan Allah turunkan sebuah surat yang isinya bahwasanya Abu Lahab dan juga istrinya adalah termasuk penghuni neraka. Menunjukkan bahwasanya nasab ini tidak bermanfaat bagi seseorang apabila dia tidak beriman dan juga beramal saleh. Abu Lahab adalah paman Rasulullah SAW akan tapi karena dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW Maka dia termasuk penduduk neraka Bahkan namanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran Dan dibaca oleh kaum muslimin Sampai hari kiamat Dan dia termasuk penduduk neraka Kemudian akhirnya beliau Sallallahu alaihi wasallam Mulai berdakwah Demikian pula orang-orang yang mengikuti beliau. Dan disinilah orang-orang Quraisy mulai kepanasan dengan dakwah beliau salam-salam. Ketika beliau dakwah ya, perkaranya ringan karena beliau salam salam hanya berbicara dengan orang-orang tertentu. Akan tapi ketika beliau mulai terang-terangan di dalam dakwah mendakwai orang-orang Quraisy dan juga mendakwai selain orang Quraisy yang datang ke Mekah maka mulailah di sini orang-orang Quraisy mulai tidak terima dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Sebabnya yang pertama, dakwah beliau SAW adalah dakwah menuju tauhid yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sementara mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Bagaimana mereka meninggalkan sesembahan-sesembahan yang begitu banyak kemudian kemudian hanya menyembah Tuhan yang satu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun sungguhnya mereka ketika dikatakan la ilaha illallah yastakbirun mereka sombong kemudian mereka mengatakan apakah kami meninggalkan tuhan-tuhan kami yang banyak hanya karena seorang tukang syair yang gila. Ini yang pertama. Sebab yang kedua, karena ini seandainya mereka mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad SAW, seakan-akan mereka menyalahkan nenek moyang mereka selama ini. Berarti selama ini pembesar-pembesar Quraisy mereka di atas sesuatu yang salah. Dan ini menurut mereka akan menurunkan harkat dan juga martabat orang-orang Quraisy di hadapan orang-orang Arab saat itu. Dan kita tahu bahasanya orang-orang Arab saat itu sangat fanatik dengan nenek moyang. Seandainya mereka menerima dakwah Rasulullah SAW Dan mengikuti dakwah beliau Berarti secara otomatis menurut mereka Mereka sudah menghinakan nenek moyang Dan mengatakan bahwa nenek moyang mereka adalah salah Dan ini adalah penghinaan bagi mereka sendiri Oleh karena itu adalah diantara sebab Kenapa banyak orang Quraisy saat itu Tidak menerima dakwahnya Rasulullah SAW Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Wa مَا ma arsalna min qablika fi مِنْ min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun Dan demikianlah tidaklah kami mengutus sebelum kamu seorang rasul ke sebuah negeri kecuali orang-orang Pembesar-pembesar di negeri tersebut akan berkata Inna wajadna aba'ana ala ummah Sungguhnya kami menemukan nenek-nenek nenek moyang kami Di atas petunjuk Wa inna ala atharihim muqtadun Dan sesungguhnya kami di belakang mereka akan meniru mereka ketika datang kepada mereka seorang rasul yang mengajak kepada tauhid alasan mereka kami menemukan nenek moyang kami di atas petunjuk dan kami akan meniru dan tetap berpegang teguh dengan adat dan juga kebiasaan nenek moyang kami. Ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian bahayanya fanatik terhadap nenek moyang dan juga adat istiadat dan ini adalah di antara hal yang menutup pintu hidayah dari seseorang. Kita hormati nenek moyang kita dan pendahulu kita. Akan tetapi penghormatan bukan berarti meniru mereka di dalam kesalahan. Dan apabila ada di antara mereka yang salah, ada kebiasaan mereka yang tidak benar atau yang kurang pas dengan agama Maka kewajiban seorang muslim dan juga muslimah Adalah mengikuti syariat Dan meninggalkan kebiasaan Dan juga ada istiadat yang menyimpang Dari syariat Karena syariat Ini datangnya dari Allah SWT Sedangkan adat istiadat dan juga kebiasaan Maka ini adalah buatan manusia yang penuh dengan kekurangan Sementara yang mengetahui al-maslahat kebaikan-kebaikan bagi diri kita adalah Allah SWT. Allah SWT berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq wa latiful khabir?" Bukankah yang menciptakan itu mengetahui? Allah SWT yang menciptakan kita dan orang tua kita dan nenek moyang kita dan Allah SWT lebih mengetahui daripada kita tentang apa yang terbaik bagi kita dan juga keluarga kita dan juga manusia semuanya. Di antara sebab kenapa mereka tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW saat itu adalah mereka takut kehilangan dunia. Takut kehilangan dunia. Karena seandainya para pembesar tersebut atau orang-orang kaya saat itu atau orang Quraisy saat itu apabila mereka masuk ke dalam agamanya Nabi Muhammad SAW mereka takut sebagiannya nanti setelah masuk Islam menjadi orang yang kecil menjadi orang yang tidak dipandang menjadi orang yang tidak dilihat oleh manusia yang lain ini yang mereka takutkan dan ini adalah was-was dari setan Padahal kalau mereka mau masuk Islam Maka Orang-orang yang dulu menjadi pembesar Ketika zaman jahiliyah Kalau dia masuk Islam Niscaya dia akan menjadi pembesar Ketika dia masuk Islam Dan ini contohnya banyak Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab radhiallahu anhu Abu Sufyan Khalid bin Walid yang dulu dulunya dia adalah pembesar atau tokoh besar orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin. Ketika dia masuk Islam, maka dia tetap menjadi orang yang besar. Di antara dunia yang mereka takuti adalah harta. Karena ketika mereka dahulu menjadi orang-orang musyrikin, orang-orang Arab musyrikin, setiap tahun datang ke Mekah dan disitulah mereka mengambil faedah Dari perdagangan Dan juga lain-lain Mereka takut apabila Mereka berbondong-bondong masuk Islam Nanti mereka akan kehilangan dunia tersebut Sehingga mereka pun menentang dakwah Rasulullah SAW Dan di, di sini kita tahu Tentang bahayanya Cinta dunia dan juga pangkat dan juga kedudukan apabila hal tersebut menghalangi kita untuk mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah sesuatu yang tercela jangan sampai harta yang kita cintai dan juga kedudukan yang kita cintai itu menghalangi kita untuk mengikuti hidayah dari Allah Subhanahu wa taala para sahabat radhiyallahu anhum yang masuk Islam dan mengikuti dakwah Rasulullah SAW mereka tidak lepas dari celaan, hinaan, bahkan siksaan dari orang-orang Quraisy saat itu. Apalagi orang-orang kecil seperti Bilal, Ammar, Suhaib dan juga yang lain mereka mendapatkan ujian yang tidak ringan dari orang-orang Quraisy. Adapun Rasulullah SAW, maka saat itu beliau ada di bawah perlindungan kaumnya. Kita tahu tadi bahwasanya orang-orang atau keluarga Nabi Muhammad SAW adalah keluarga yang sangat disegani. Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, mereka adalah orang-orang yang sangat disegani Sehingga orang-orang Quraisy saat itu secara umum Mereka tidak berani untuk terlalu banyak mengganggu Rasulullah SAW Mereka benci dengan dakwahnya Akan tetapi mereka tidak bisa mengganggu Dan menyakiti Rasulullah SAW Lebih dalam Lain dengan orang-orang kecil tersebut Maka mereka mendapatkan sisaan dari pembesar-pembesar Quraisy. Sampai akhirnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat beliau untuk hijrah ke Ethiopia, yaitu ke Habasyah. Berhijrah ke sana karena di Habasyah ada seorang raja yang adil, yang tidak akan mendolimi atau terkenal tidak akan mendolimi orang-orang yang datang ke sana untuk meminta perlindungan kepadanya. Adapun beliau SAW maka beliau melanjutkan dakwah di Mekah dan masuklah orang seperti Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muthalib paman beliau ke dalam Islam. Dan mulailah saat itu umat Islam semakin menguat semakin banyak dan semakin menguat dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab dan juga Hamzah. Namun orang-orang Quraisy juga semakin kencang sampai akhirnya mereka mengadakan perjanjian di antara mereka untuk memboikot keluarga Rasulullah sallallahu Abu Talib dan keluarganya Bani Hashim dan semuanya diboikot tidak boleh berdagang dengan mereka tidak boleh menjual sesuatu kepada mereka tidak boleh membeli dari mereka tidak boleh menikah dengan mereka ini berlangsung selama tiga tahun dan mereka yang diboikot saat itu mencakup orang Islam dan juga orang kafir. Sampai orang kafir pun, yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW, mereka membela Rasulullah SAW bukan karena agamanya, akan tapi karena fanatik kesukuan. Karena Nabi Muhammad SAW adalah termasuk Bani Hashim, maka mereka membela Nabi Muhammad SAW bukan karena keagam, agamanya akan tapi karena beliau SAW berasal dari Bani Hashim Berlangsunglah boikot ini sampai tiga tahun Pada tahun ke sepuluh Setelah boikot itu selesai Dan orang-orang Quraisy membatalkan sendiri boikot tersebut Karena ada sebagian di antara mereka Yang menyadari bahwasanya ini adalah kezaliman dan mereka sudah pernah berjanji sebelumnya untuk tidak mendolimi orang lain di kota Mekah. Akhirnya dilepaslah boikot ini dan pada tahun ke-10 meninggallah Abu Talib. Meninggal Abu Talib, paman Rasulullah SAW yang selama ini mati-matian membela dakwah Rasulullah SAW. Akan tapi Abu Talib Meskipun dia mati-matian membela dakwah Akan tetapi tidak Masuk ke dalam agama Islam Ketika Abu Talib akan meninggal Rasulullah SAW datang kepadanya Dan menawarkan Islam Dan mengatakan Kul ya ammi la ilaha illallah Kalimatan uhajulaka biha indallah Wahai pamanku Katakanlah la ilaha illallah sebuah kalimat yang aku akan membelamu di sisi Allah. Apabila Abu Talib mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia masuk Islam. Beliau mengatakan dengan kalimat ini yaitu dengan kalimat la ilaha illallah maka aku akan membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala Namun di samping beliau saat itu ada dua orang Quraisy Salah satunya adalah Abu Jahal Yang mereka tidak suka Apabila Abu Talib masuk ke dalam agama Islam Akhirnya mereka mengatakan Atar gubu amillati Abdul Muttalib Apakah engkau Wahai Abu Talib Benci Dengan agamanya Abdul Muttalib Diingatkan dengan Abdul Muttalib Diingatkan dengan nenek moyangnya Supaya apa? Supaya Abu Talib tetap berada di atas agama nenek moyang yaitu agama kesyirikan. Maka Rasulullah SAW mengulangi kalimatnya. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang aku akan membelamu di sisi Allah. Tapi mereka pun mengucapkan kembali ucapan yang buruk tadi sampai akhirnya Abu Talib meninggal di atas agama Abdul Muttalib yaitu agama syirik agama agama kemusyrikan Rasulullah SAW bersedih dan Allah SWT menurunkan sebuah ayat innaka la tahdi man ahbabta Allah yahdi man yasha Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai akan tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki Rasulullah SAW sangat sayang dan cinta kepada Abu Talib akan tapi hidayah bukan di tangan beliau Beliau hanya sekedar menyampaikan Dan hidayah ada di tangan Allah SWT Kemudian pada tahun itu juga meninggalnya Khadijah Sehingga tahun tersebut dinamakan dengan tahun kesedihan Karena meninggal dua orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW Yaitu Abu Talib dan juga Khadijah Kemudian Allah SWT hendak menghibur beliau SAW sehingga beliau diangkat ke langit melihat hamba-hamba Allah SWT di sana dan melihat keajaiban-keajaiban untuk menambah keimanan beliau dan menghibur beliau yang saat itu sedang sedih dan Allah mewajibkan di sana solat lima waktu. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan dakwahnya dan mencari tempat-tempat yang lain yang kira-kira bisa menerima dakwah beliau. Di antaranya adalah ke Taif. Namun yang beliau dapatkan di sana adalah hinaan. Akhirnya beliau kembali ke kota Mekah dan melanjutkan dakwahnya dengan lebih gencar setiap kali datang musim haji seperti ini Maka beliau SAW Mendatangi kemah-kemah jamaah haji satu persatu Dan mengajak mereka untuk masuk dalam agama Islam Mengajak mereka untuk masuk di dalam agama Islam Dan orang-orang Quraisy saat itu tidak tinggal diam Setiap kali beliau berangkat ke sebuah tempat atau sebuah kemah Maka ada sebagian mereka Yang membuntuti beliau Bahkan ada di antaranya keluarga beliau sendiri Yang mengatakan jangan kalian dengarkan Ini adalah keluarga kami yang gila Ini adalah tukang e, sihir Ini adalah tukang syair Dan seterusnya Dan maksudnya adalah Untuk menghalangi manusia mendengarkan dakwah dari Rasulullah SAW Mereka difitnah itu kaum muslimin dan juga Rasulullah SAW difitnah Dikatakan bahasa itu adalah Tukang sihir, tukang syair Orang gila Padahal mereka tahu bahasanya Beliau SAW bukan tukang syair Dan bukan tukang sihir Dan bukan orang yang gila Tapi mereka mengucapkan itu semua Untuk menghalangi manusia Dari dakwah yang benar Seperti yang dilakukan sebagian orang di zaman sekarang yang berusaha untuk menutupi dakwah dan menghalangi manusia dari dakwah yang hak dengan memberikan gelar-gelar yang tidak baik yang apabila didengar oleh orang yang tidak tahu maka akan membuat takut dan mereka menjauh dari dakwah yang benar tersebut. Namun Allah SWT menolong nabinya pada sebuah tahun itu pada tahun 11 kenabian datanglah serombongan jamaah haji dari kota Madinah dan ibadah haji ini adalah ibadah atau sesuatu yang masih tersisa di antara ajaran-ajaran Nabi Ibrahim saat itu. Beliau datang kepada rombongan haji tersebut dan mendakwai mereka kepada Islam. Akhirnya mereka menerima pada tahun berikutnya mereka datang dengan lebih banyak karena mereka sepulang ke Madinah menyampaikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada kaumnya. Akhirnya pada tahun ke-13 kenabian mereka datang lebih banyak lagi dan mereka membaiat Rasulullah SAW. Kemudian pada tahun tersebut Allah SWT memerintah Rasulullah SAW untuk berhijrah ke kota Madinah dan berhijrahlah beliau dengan perintah Allah SWT kemudian membangun kota Madinah membangun Masjid Nabawi mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar kemudian pada tahun 2 Hijriah disyariatkan jihad di jalan Allah SWT ketika kaum muslimin sudah banyak dan mereka memiliki kekuatan Allah mensyariatkan jihad terjadilah peperangan-peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin mulai dari tahun 2 Hijriah kemudian pada tahun ketiga pada tahun 2 Hijriah terjadi perang Badr pada tahun ketiga terjadi perang Uhud pada tahun kelima terjadi perang Khandaq perang Parit pada tahun keenam Rasulullah SAW mengadakan perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang Quraisy yang isinya diantaranya adalah selama 10 tahun tidak boleh saling memerangi. Namun orang-orang Quraisy membatalkan perjanjian ini pada tahun ke-8 sehingga beliau SAW menyerang kota Mekah dan menguasai kota Mekah karena mereka membatalkan perjanjian sendiri dan mulailah mereka setelah dibukanya kota Mekah mereka masuk Islam di antaranya adalah Abu Sufyan kemudian Abbas dan juga yang lain kemudian Rasulullah SAW dan juga pasukannya yang jumlahnya kurang lebih 12 ribu membuka kota Taif dan juga Hawazin kemudian pada tahun ke-9 berbondong-bondong orang-orang Arab datang ke kota Madinah untuk menyatakan keislaman dan pada tahun ke-10 Beliau SAW melakukan Ibadah haji Yang dinamakan dengan haji wada Haji perpisahan Dan disitulah turun Ayat yang ketiga dari surat Al-Ma'idah Al-yawma akmaltu lakum dinakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Beberapa bulan setelah beliau haji Maka beliau sakit Beberapa hari Dan akhirnya beliau meninggal dunia Pada tanggal 12 Rabiul Awal Pada tahun ke-11 Hijriah Beliau s.a.w. meninggal dunia Setelah agama ini sempurna Dan beliau meninggal Akan tetapi agama beliau Sampai sekarang Tetap hidup dan tetap ada dan inilah agama yang sekarang kita peluk yang berdasarkan Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum tidak ada kebaikan kecuali sudah beliau sampaikan kepada umatnya dan tidak ada sebuah kejelekan kecuali sudah beliau ingatkan kepada umatnya dan beliau SAW telah berpesan dan berwasiat kepada kita semua dengan sebuah pesan di antaranya adalah wasiat beliau kepada kita semua di dalam hadis Arbat Ibnu Sariyah wa adzana Rasulullah sallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarifat minhal uyun suatu hari Rasulullah sallam mewasiati atau menasihati kami dengan nasihat yang sangat dalam sehingga Berlinang air mata kami Dan takut hati-hati kami Fakulna ya Rasulullah Maka kami berkata ya Rasulullah Ka'annaha mau'izatun muwaddi' Seakan-akan ini adalah nasihat Orang yang akan meninggalkan kita Fa'usina Maka berikanlah wasiat kepada kami Maka beliau alaihi wasallam mengatakan Usikum bittaqullah Wasam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian dengan ketakwaan kepada Allah dan juga mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Meskipun yang menjadi penguasa atas kalian adalah seorang budak dari negeri Ethiopia. hanya seandainya penguasa kita, pemerintah kita adalah orang yang menurut kita rendah, hina, maka kata Rasulullah SAW kita diwajibkan Untuk mendengar Dan juga taat kepada penguasa kita Ini adalah wasiat Rasulullah SAW Setelah beliau berwasiat dengan ketakwaan Fa'innahu mayya'ish minkum Karena sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian Maka dia akan melihat perselisihan yang banyak Banyak perselisihan banyak pemikiran, banyak pendapat. Fa'alaikum bisunnati. Maka pesan beliau dan wasiat beliau kepada kita, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin. demikian pula sunnahnya para khulafa yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali yang mereka adalah al mahdiin yang mendapatkan petunjuk kita diperintahkan untuk mengikuti para khulafa ar-rasyidin mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin adzu 'alaiha bin nawajid hendaklah kalian menggigit sunnahku tersebut dengan gigi geram kalian artinya disuluh berpegang teguh memegang kuat-kuat sunnah dan juga ajaran Rasulullah SAW seperti kalau kita menggigit sesuatu dengan gigi geraham kita. Apabila kita ingin kuat dalam menggigit, maka digigit dengan gigi geraham. Beliau SAW mengatakan, gigitlah sunahku tersebut dengan gigi geraham kalian. Adzu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur dan dalah kalian berhati-hati dari perkara-perkara yang diadakan setelah beliau yaitu perkara-perkara ibadah-ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang tidak ada di zaman beliau dan tidak boleh syariatkan, beliau mengatakan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sungguhnya segala sesuatu yang diadakan adalah bid'ah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini. Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah SWT. semata dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah SWT. Di zaman sekarang Jika ada yang mengatakan Pernah bertemu Rasulullah SAW di dalam mimpi Apakah itu benar? Rasulullah SAW mungkin Dilihat di dalam mimpi kita Karena beliau SAW pernah mengatakan Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku ketika dia dalam keadaan tidur, maka sungguh dia telah melihatku. Menunjukkan bahwasanya barang siapa yang melihat Rasulullah SAW di dalam tidurnya, maka sungguh dia telah melihat Rasulullah SAW. Cuma harus kita bedakan antara melihat Rasulullah SAW dengan melihat seseorang yang mengaku dia sebagai Rasulullah SAW. Karena di sana ada setan yang datang ke dalam mimpi seseorang dan dia mengaku bahwasanya dia adalah Rasulullah dengan berpakaian sorban atau dengan pakaian-pakaian tertentu. Kemudian dia mengatakan aku adalah Rasulullah. Ini mungkin terjadi Tapi dia tidak mungkin Menjelma seperti Rasulullah SAW Oleh karena itu beliau SAW mengatakan Fa inna syaitan La yatamathalubi Karena sungguhnya setan tidak mungkin Menjelma seperti aku Setan tidak mungkin menjelma seperti Rasulullah SAW Akan tapi dia mungkin datang dalam mimpi seseorang Dan mengatakan aku adalah Rasulullah Nah ini kita harus hati-hati jadi tidak semua orang yang bermimpi melihat seseorang yang mengaku sebagai Rasulullah dia adalah Rasulullah Sallam. Tidak semua orang yang mengaku bermimpi bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai Rasulullah Sallam bahwasanya dia adalah benar-benar Rasulullah Sallam. Oleh karena itu perlu ditanya tentang sifat-sifat Rasulullah Sallam yang dia lihat. Karena Rasulullah SAW itu sifat-sifat badan beliau sudah diceritakan oleh para sahabat Bagaimana jenggot beliau, bagaimana badan beliau, bagaimana tinggi beliau. Apabila itu tidak sesuai dengan sifat-sifat tersebut, maka ketahuilah bahasanya yang datang kepadanya itu bukan Rasulullah SAW. Seperti orang yang datang mengaku sebagai Rasulullah SAW, akan tetapi dia tidak memiliki jenggot atau dia mencukur jenggotnya. Maka jelas yang datang kepadanya ini bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, apakah Muhammad SAW menjalankan syariat agama Nabi Isa alaihissalam? Tadi kita katakan agama Nabi Ibrahim alaihissalam, mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Isa alaihissalam beliau tidak diutus untuk semua manusia, Beliau hanya diutus untuk orang-orang Bani Israel Apa bacaan setiap takbir Salat Jamaah Dan gimana niat kita sebagai makmum Takbir salat jenazah Dan gimana niat kita sebagai makmum Takbir keempat Kenapa langsung salam Takbir yang pertama Atau sholat jenazah Ini memiliki empat takbir Dan keempat-empatnya termasuk rukun di dalam sholat jenazah Dan kita bedakan antara takbir dengan mengangkat tangan Takbir artinya mengucapkan Allahu Akbar Ini adalah takbir Adapun menghukum mengangkat tangan ketika takbir Ini hukumnya sunnah Kalau kita kerjakan dapat pahala Kalau tidak kita kerjakan maka tidak membatalkan sholat kita Takbir yang pertama Kita membaca Al-Fatihah Kemudian yang kedua kita membaca solawat Kemudian takbir yang ketiga Kita membaca doa Untuk orang yang kita solatkan Sebagaimana doanya diajarkan oleh Rasulullah SAW Adapun yang keempat Maka tidak ada hadis Yang isinya bahwasanya setelah Takbir yang keempat Beliau membaca doa Oleh karena itu setelah takbir yang keempat Kita langsung mengucapkan salam kami sering ikut sholat Jumat Ada yang adzan dua kali dan ada yang sekali Bagaimana yang sesuai dengan syariat Rasulullah SAW Adzan yang sekali Dilakukan di zaman Rasulullah SAW Abu Bakar dan juga Umar Kemudian di zaman Uthman bin Affan adalah Anu, Beliau menambah adzan Jumat menjadi dua kali Dan ini adalah termasuk sunnah para khalifah Rasidin Karena Rasulullah SAW tadi kita sebutkan hadisnya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Jadi azan dua kali ketika hari Jumat ini adalah termasuk sunnah khulafa'ur rasyidin yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya. Oleh karena itu boleh kita azan sekali ketika hari Jumat ataupun azan dua kali, dua-duanya bisa dan dua-duanya disyariatkan. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.